Nasir muslimin rahimani rahimakumullah wa barakallahu fiikum. Alhamdulillah ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana ya Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita yaitu dengan bulan yang mulia. Bulan yang dimana bulan ini tidak seperti bulan-bulan lainnya ada kekhususan bulannya yaitu di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah di antara kekhususan bulan Ramadan adalah bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran bulan diturunkannya Al-Quran Allah berfirman Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk manusia dan sebagai penjelas dari petunjuk tersebut dan sebagai furqan yaitu pembeda antara yang hak dan yang batil. Kemudian masa Bismillahirrahmanirrahim Makan dalam kita masukin ya alhamdulillah Allah yaitu sampaikan umur kita ya. satu bulan Ramadan ini ini adalah kenikmatan yang sangat agung yang hendaklah seorang muslim ya memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya sebagaimana sering kita bahas sebagaimana ya, Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan setiap malam terus ya, dengan Jibril Islam membacakan Al-Quran kepada Jibril Islam hatta yang sarifa yaitu sampai bulan Ramadan itu habis ini begitu juga dengan iman yang kita bagaimana Imam Syafi'i Imam Malik senantiasa terus menerus ya, dalam membaca Al-Quran kemudian assalamualaikum muslim Alhamdulillah yang kita masih diberi taufik oleh Allah swt Ini adalah ya, alamat kebaikan. Dalam hadis yang sahih juga bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya ketika di tahun dia yaitu sebelum tahun wafat ya, sebelum Rasulullah di tahun itu meninggal dunia itu malaikat Jibril hanya membacakan ya, Rasulullah SAW hanya membacakan satu kali khatam saja dan dikala Rasulullah Hitam itu wafat ya, meninggal dunia, Rasul membacakan dua kali. Dari sini diambil faedah disampaikan para ulama, hendaklah seseorang itu apabila dia sudah semakin mendekati ajal, semakin dia tua, hendaklah dia semakin mendekat kepada Allah. Ini, alhamdulillah, mudah kita belajar apa bisa mengikuti suara anak, insya Allah sudah bagus bacaannya. Bismillah. صراط sering baca di pelajaran tadi ya. Sekarang kita masuk surat Anas bagian tentang Al-Quran. Salam itu sudah hafal semua sehingga mudah. Nanti dia tetap di Al-Quran karena dengan cara seperti ini ya akan lebih sekali didapatkan yaitu faedahnya Salam dengan semakin semakin semakin cepat. Dan kita lihat surat Anas. Bismillah jadi prakteknya nanti aja ya ketika akan baca itu tanpa saja karena praktek itu waktu kita habis kemarin buka puasanya jam berapa tujuh belas di setengah enam ya إِلَّا

salah. Jadi langsung ya, pendek di situ ya. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Coba sama-sama. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Alhamdulillah seperti itu. Wa min syarri sini dan nun sukun bertemu dengan syah. Kemarin apa hukumnya di sini? Ya, rifa gigi. Maka jangan terburu-buru. Jangan wa min syarri, jangan wa min syarri hasidin ini salah. Tapi didengungkan dulu ya. Didengungkan dulu apa di situ ya. Rifa hakiki. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita lanjutkan surat Al-Ikhlas sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Itu belum apa? Eh, diguna. Ya, maka jangan kuru-kuru di sini. Ya, tidak boleh kita tabbat abi Ini salah. Ya, kita ulang. Tabbat yada wa tabda ini sama, Tapi ditahan sebentar dan keluar kepala Wa tabda sama-sama. Wa tabda. Nah, seperti itu bacanya. Kita lanjutkan yang kedua. Ma nah. 什么？ fat ini dari hanya salah tapi tidak boleh juga wal fatah juga tidak boleh kalau juga ya diikutkan saja di situ wal sama-sama wal fat baik garis mahkota kemudian masukkan ke tenggorokan tangan. ya emang di sini kurang terdengar begitu jelas ya karena hak ya kita ulang lagi idza لنا Kemudian ya, ini harapkan bulan Ramadan adalah bulan Qur'an, Ya. Maka datang seorang muslim bersemangat ya, dalam membaca Al-Quran. Ya. Jadi minimal ya. walia ya, di sini walia ya. bukan wal al wal salah kata misalnya jadi baca waliatin gitu